Babu maja'a fid dzabhi li ghairillah. Babnya apa apa yang datang fid dzabhi di dalam ancaman atau hukum menyembelih untuk selain Allah. Maja'a fid dzabhi li ghairillah. Lihat di syarahnya. Ai maksudnya adalah minal wa'idi fi bayani wa fi bayani hukmihi. Ancaman dan penjelasan hukumnya. Bab ancaman atau penjelasan hukum menyembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Munasabatul babi kitab tauhid. Hubungan bab ini dengan kitab tauhid. Apa hubungannya? Anna fihi bayanan li naw'in min anwa'i syirkil mudaddi tauhid. Dalam bab ini ada penjelasan tentang salah satu dari beberapa macamnya syirik yang merupakan pertentangan atau kebalikannya tauhid. Apa? Yaitu menyembelih kurban, menyembelih hewan untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Wa qaulillah dan firman Allah Ta'ala yang maha luhur. Kul katakanlah wahai Nabi, Inna salati sesungguhnya salatku Wa nusuki dan kurbanku Kalimat nusuk dalam Quran hadis maknanya kadang-kadang ibadah. Terkadang maknanya adalah ibadah. Terkadang makna ibadah secara umum. Semua macam ibadah namanya nusuk. Terkadang maknanya adalah ibadah haji atau umroh. Terkadang maknanya ibadah kurban. Yang dalam ayat ini artinya adalah ibadah kurban. Sesungguhnya salatku dan ibadah kurbanku. Nusuki ayat zabahi. Ibadah kurbanku. Wa mahyaya dan hidupku wa mamati dan matiku ikulillahi rabbil alamin. La syarika tidak ada mahya ay ma'atihi fi hayati. Apa yang aku kerjakan sepanjang hidupku. Dan hidupku maksudnya apa yang aku kerjakan sepanjang hidupku wa mati, Ay ma'amutu alaihi minal imani wal amali soleh. Keimanan dan amal soleh yang aku kerjakan atau yang aku pegang sampai aku mati. Semuanya adalah lillahi rabbil alamin. La syarikalah tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Wa dan dengan itulah umir umirtu diperintah aku. Itu yang mana? Wa umir umirtu ay amarani rabbi bil ikhlasi fil ibadah. Allah perintah padaku untuk memurnikan ibadah. Berarti wa dan dengan itulah apa? Itulahnya memurnikan ibadah kepada Allah. itu aku diperintah. Siapa yang perintah? Rabbi, Tuhanku, Allah. Wa ana awalul muslimin. Dan aku adalah pertama kalinya orang-orang yang Islam. Apa artinya Islam? Ada istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. awwalul muslimin artinya adalah awalul man yamtasilu min hadhil ummah orang yang pertama dari umat ini yang mengikuti, yang taat pada perintah Allah. Kenapa? Yang pertama kali dapat perintah, yang pertama kali mengerjakan perintah, mendakwakan perintah itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'na al-ijmali lil ayah. Makna ayat ini secara global. Ya'murullahu nabiyahu an yaqula lil musyrikin alladzina ya'buduna ghairallahi wa yadhbahuna li ghairihi Allah perintah kepada nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berkata kepada orang-orang musyrik, orang-orang yang menyembah dan menyembelih, tidak menyembah selain Allah dan menyembelih kurban untuk selain Allah. Inni ukhlisu lillahi salati wa dhabahi. Sampaikan kepada mereka bahwa aku murnikan salatku dan kurbanku kepada Allah. Aku sholat ya hanya untuk Allah. Aku menyembelih kurban ya hanya untuk Allah. Wa ma ahya wa ma amutu alaihi minal imani wal amali soleh. Keimananku, amal solehku yang aku kerjakan selama hidup sampai matiku semuanya aku murnikan untuk Allah. Usrifu kulla dhalika wahdahu usrifu kulla dhalika lahu wahdahu la usyriku bihi ahada. Semua aku palingkan artinya semua aku kerjakan untuk Allah saja. Aku tidak mensekutukan Allah dengan siapapun. Aksama antum alaihi minasyirki bihi. Kebalikan dengan kebiasaan syirik yang kalian kerjakan. Kalian salat untuk berhala. Saya tidak. Saya salat untuk Allah kalian sedekah untuk berhala. Tidak, saya sedekah untuk karena Allah. Kalian berharap barokah dari berhala. Saya tidak berharap barokah dari Allah. Kalian menyembelih kurban untuk berhala. Saya tidak. Saya menyembelih kurban untuk Allah. Semua amal soleh, semua ibadah saya kerjakan hanya untuk Allah. Munasabatul ayati bab hubungan ayat ini dengan bab annaha tadullu ala anna dzabha li ghairillahi syirkun Ayat ini menunjukkan bahwa menyembelih untuk selain Allah menyembelih kurban maksudnya ya menyembelih kurban atau menyembelih persembahan untuk selain Allah itu hukumnya syirik ingin sembuh dari sakit menyembelih ayam kemudian disajikan di bawah pohon tertentu disajikan untuk tempat-tempat tertentu itu berarti berkorban atau melakukan persembahan untuk selain Allah ma yustafadu minal ayah Kesimpulan yang diambil dari ayat ini satu an-nadzabha li ghairillahi syirkun akbar menyembelih kurban, menyembelih persembahan untuk selain Allah itu adalah syirik akbar. Apa artinya syirik akbar? Syirik akbar itu adalah syirik yang mukhrijun anil millah. Mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Artinya kalau orang mengerjakan syirik akbar walaupun dia itu Islam walaupun dia itu sholat, walaupun dia itu puasa, walaupun dia itu haji, kalau dia mengerjakan syirik akbar berarti dia bukan orang Islam. Kenapa e, menyembelih kurban untuk selain Allah itu dikatakan syirik akbar? Li'annahu qaranahu bisalah. Karena menyembelih kurban oleh Allah digandingkan dengan salat tidak hanya di ayat ini saja, di ayat yang berikutnya nanti bunyinya wasalli li rabbi kawan har. Salatlah untuk Allah dan menyembelihlah korban juga untuk Allah. Itu yang pertama. Yang kedua karena itu adalah syiar Islam. Syiarnya orang ibadah. Setiap tahun kita menyembelih korban dipersembahkan untuk siapa itu? Untuk Allah. Itu adalah syiar Islam syiarnya orang ibadah, syiarnya tauhid. Nah, kemudian kita lakukan untuk selain Allah. Maka itu adalah syirik akbar, mukhrijun anil millah. Fakama anna man salla li ghairillah faqad asyrak fakadzalika man dhabaha li ghairillahi faqad asyrak. Kalau orang yang salat untuk selain Allah itu adalah syirik Salat rukuk sujudnya untuk berhala Salat rukuk sujudnya di depan orang yang dipuja Itu adalah syirik Maka orang yang menyembelih kurban untuk selain Allah Hukumnya juga syirik Anna salata wadzabha min a'zamil ibadat Salat dan menyembelih kurban adalah ibadah yang paling besar. Wujubul ikhlasi lillah fi jami'il ibadat. Wajibnya memurnikan ibadah, semua macam ibadah untuk Allah. Semua yang disebut ibadah itu khusus untuk Allah. Doa. Doa adalah ibadah. Kita tidak boleh memanjatkan doa kepada selain Allah. Sujud, sujud itu ibadah. Kita tidak boleh sujud kepada selain Allah. Ruku, ruku itu ibadah. Kita tidak boleh ruku kepada selain Allah. Maka coba perhatikan, walaupun kita tidak niat ruku, niatnya untuk sopan santun. Perhatikan yang biasanya salaman sambil cium tangan. Kalau cium tangan, gak usah sambil ruku, ya, gak usah nunduk sampai orang seperti orang ruku, jangan. Kenapa? Itu gerakan ibadah yang murni untuk Allah. Jadi, kalaupun kita salaman cium tangan, ya gini saja. Gitu. Jadi nggak usah sambil ruku. Apalagi yang lebih parah lagi, salamannya itu bukan kok dicium tangannya, bukan. Kita sujud di atas tangannya, gini. Ya, itu gerakan-gerakan ibadah. Ruku, sujud, itu gerakan-gerakan ibadah. Cium tangan orang yang dihormati itu boleh sahabat Nabi juga mempraktekkan itu. Ada yang mencium tangan kerabat Nabi karena apa? Kekerabatannya dengan Nabi. Ada yang mencium sahabat yang lain karena kealimannya. Tapi prakteknya bagaimana? Apakah terus boleh kita menciumnya sambil menunduk seperti yang orang yang ruku? Gak boleh. Jadi walaupun kita nggak ada niat ruku ya, kita nggak ada niat sujud di depannya tapi perhatikan bahwa gerakan itu mirip dengan ruko gerakan itu gerakan sujud yang ke empat annal ibadat tauqifiyah pekerjaan-pekerjaan ibadah itu adalah tauqifiyah apa artinya tauqifiyah ay mutawaqqafatun ala amri syari berhenti pada perintahnya syari'. Siapa syari' itu? Penuntut syari' itu siapa? Allah atau Allah Rasul. Kita sebut Allah saja karena hakikatnya Rasul hanya penyampai. Kita sebut Allah Rasul karena penyampainya adalah Rasul. Liqaulihi wa bidzalika umirtu. Begitulah aku diperintah. Bedanya masalah ibadah dengan masalah muamalah adalah kalau masalah ibadat al aslu fil ibadati al hadr hukum asal dari ibadah adalah hadir. Artinya kita dilarang mengerjakannya sampai kita mendapati perintah dari syariat. Nah, sampai kita mendapati perintah dari syariat. Wah, saya mau ibadah begini, ada nggak dalilnya? Saya mau ibadah begini, ada nggak dalilnya? Begitu. Berbeda dengan masalah muamalah. Apapun boleh kita kerjakan kita boleh kerja apa saja, kita boleh bisnis apa saja, selagi apa? Selagi tidak ada dalil yang melarang. Awal aslu fil muamalati al ibaha. Hukum asal dalam muamalah adalah boleh. Saya jual beli model seperti ini boleh nggak? Pertanyaannya, bukan kok ada nggak dalil yang perintah jual beli model begitu? Bukan. Pertanyaannya adalah ada enggak dalil yang melarang jual beli model begitu? Tapi kalau ibadah beda. Saya mau so saya sholat seperti ini. Pertanyaannya ada enggak dalil yang perintah atau mengajarkan sholat seperti itu?